Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Matrud untuk pagi ini surah Al-Hajj ayat 73 kemudian diteruskan dengan surah ke-78 ayat ke-78 sampai Al-Mu'minun ayat 1 sampai 44. Insyaallah untuk hari besok Selasa adalah surah Al-Mu'minun diawali dari ayat 45 hingga ayat 118. Surah Al-Mu'minun diawali dari ayat 45 hingga ayat ke-118. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pecinta Radio Kemedia Jakarta, Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali dalam taklim terus pimpinan membaca Al-Quran. Kita akan memasuki surah ke-65, adalah surah Apalak ya. Kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin bertadarus untuk pagi ini. Dan kita sampaikan ah, selamat jalan untuk bapak pembangunan kita ya, Bapak Soeharto dengan telah pulangnya ke rahmatullah. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Ya rabbal alamin. Kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين Baik, surah Al-Talaq surah ke-65 Kemudian untuk ibu dan bapak yang memiliki terjemah perkata jilid ke-10 ini ada di halaman 120 ya. Halaman 120 inayahnya ya terjemah perkata. Baik, surah al talaq ini sebab nujul, kenapa ya? Penyebab-penyebab melatar belakangi turunnya ayat ini yaitu ayat 1 A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل, لعل الله يحرص بعد ذلك أمرا Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan menghitung waktu idah itu serta bertawakal kepada Allah, Rabbu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan kecuali keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbu perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang yang melanggar hukum-hukum Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abu Yazid Abu Rukana ini mentalak istrinya itu umur Rukana. Kemudian ia menikah lagi dengan seorang wanita Madinah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkata, Ya Rasulullah, tidak akan terjadi hal seperti ini kecuali karena si rambut pirang. Itu karena itu wanita itu. Turunlah berkenaan dengan peristiwa tersebut yang menegaskan bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang ditolak tetap harus ditunaikan sampai habis masa idahnya. Tapi dilarang tidur bersama. Iya, ini kan masa idah, masa masa eh, apa mau balik kembali apa mau terus itu untuk bercerai. Jadi ada masa bisa kembali ya selain talak tiga. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mentalak istrinya itu bernama Hafsah. Ia pun pulang kepada keluarganya. Ayat ini, surat At-Tulak ayat 1, diturunkan berkenaan dengan peristiwa tersebut yang memerintahkan kepada Rasulullah agar memberi nafkah kepada Habsah sampai habis masa idah. Dan dikatakan oleh Jibril agar Rasulullah untuk rujuk kembali karena ternyata Habsah ini termasuk wanita ahli saum, tukang puasa dan bangun malam, salat dan termasuk yang diinikan penghuni surga ya. Itu ada diberitakan. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa ayat ini surah At-Talak ini ayat 1 turun berkenaan dengan Abdullah bin Amr bin Al-As yaitu Fail bin Al-Haris ini di mana Amr Said bin Al-As ini yang mentalak istri mereka sedangkan mereka ber, berada dalam haid. Ayat ini surat At-Talak ayat pertama melarang perbuatan seperti itu. Jadi masa eh, masa idahnya jadi lama. Kemudian diriwayatkan lagi Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya maka rujuklah mereka dengan baik atau lepaskan mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendalah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikian diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ini jadi asbabun nuzulnya banyak ini ya. Asbabun nuzul yang melatar belakangnya turunnya ayat ini. Nah, itu dulu ya asbabun nuzulnya nanti masih ada beberapa asbabun nuzul kami kita sampaikan di lain hari. Baik. Surah al talaq surat ke-65. Kita lihat terjemah perkataannya. Ini surah At-Talaq ya dari halaman 120 ya, 119 120 nih. di terjemah perkata inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsu wa ahsul iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika amra ini ya ayuhan nabi wahai nabi idza talaqtumun nisa apabila kamu menceraikan an-nisa istri-istri fatalikuhunna maka ceraikanlah mereka iddatihinna bagi iddah mereka. Wa ahsu dan hitunglah al-iddah iddah itu wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah rabbakum rabbmu la tukhrijuhunna dan janganlah keluarkan mereka min buyutihinna dari rumah dari rumahku ya rumah mereka dari rumah-rumah mereka ini wala yakhrujna dan janganlah mereka keluar illa kecuali ayatina bifahisyah bahwa mereka mendatangkan berbuat ke, kejelekan dengan keji ya. Ayatina bahwa mereka mendatangkan atau berbuat bifahisyah dengan kekejian, mubayyinah yang terang yang nyata. Wa tilka hududullah wa tilka dan itu hudud, batas-batas atau hukum-hukum Allah. Ya hududullah Wa may yata'adda hududallah dan barang siapa yang melampaui batas atau melanggar batas-batas hukum Allah faqad zalama nafsah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. La tadri kamu tidak mengetahui la'alla barangkali la'alla Allah barangkali Allah semoga Allah mudah-mudahan Allah yuhdisu mengadakan yang baru ba'da zalika amra sesudah demikian itu, sesudah perkara sesuatu itu. Jadi di balik semua perkara yang terjadi pasti ada hikmah yang terkandung. Kemudian di ayat keduanya, Faida balagna nabi faamsikuhunna au farikuhun nabi bima'rufin wa ashidu wa ashidu zawa adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. idza balagna maka apabila telah sampai ajalahunna waktu mereka, waktu yang ditentukan tadi, waktu idah itu. amsikuhunna Ada dua ketentuan, mau di, mau ditahan apa mau dilepas gitu ya. Faamsikuhunna maka tahanlah mereka bima'ruf dengan baik. Nah, dirujuk kembali Aufarikuhunna atau ceraikanlah mereka bima'ruf juga dengan baik. wasidu dan bersaks, persaksikan zawa adlin. Dua orang mempunyai keadilan. Jadi saksi ini dua laki-laki yang adil. Itu kalau perempuan kan kalau perempuan satu laki-laki itu diganti jadi dua perempuan. Ini saksi, dua saksi yang adil. Zawa adlin minkum di antara kamu Wakimu aqimu syahadata lillah. Wa dan tegakkanlah asyahada kesaksian-kesaksian. Lillah karena Allah. Zalikum yang demikian itu yu'adzu bihi. Diberi pengajaran dengannya dengan hal semacam tadi. Itu dengan perceraian itu tidak jangan jangan dibuat main-main. Ini banyak yang bertanya, Pak Hari suami saya yang sering ngomongin cerai, talak cerai, hati-hati. Karena bercandanya talak menjadi suatu kenyataan. Kalau perempuan yang ngomong tidak ada masalah ya berapa kali pun. Kalau perempuan, eh, kalau laki-laki, nah ini mau bercanda atau serius, nah ini jadi. Dan perbuatan yang halal yang dibenci oleh Allah adalah talak ini. Nah, man, man kana yu'min. Man, orang kana adalah yu'min. Dia beriman. Siapa yang beriman kepada Allah? billah dengan kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah pasti dia menjadikannya lahu baginya makhraja jalan keluar ini ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra baik di 85904785 kami berikan kesempatan ya. Ini terjemah perkataannya sedikit demi sedikit. Wa yarzuqhu dan dia memberi rezeki min haitsu la yahtasib dari arah mana yang tidak disangka-sangka. Kita nggak tahu tiba-tiba Allah memberikan rezeki. Ini kuasa Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah. Dan barang siapa yang bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah fahuwa hasbuh maka dia akan mencukupi innallaha sesungguhnya Allah balighu amri dia menyampaikan urusannya qad ja'alallah qad ja'ala sesungguhnya Allah menjadikan qad ja'alallah likulli syai'in bagi segenap atau segala sesuatu qadra ketentuan ukurannya nah ini ayat keempat adalah bagaimana idahnya wanita-wanita yang sudah putus dari head sudah enggak head lagi Wallai ya'isna minal mahid min nisa'ikum. Inirtabtum fa'iddatuhunna salasata ashhur. Wallai lam yahid yahidin Itu kalau dihentikan. Wa ulatul ahmal ajalahunna ayyadha'na hamlahunna. Wa may ya jallahu min amrihi yusra. Wallai dan wanita-wanita ya'isna. Mereka berputus Eh, berputus asa minal mahid dari head. Jadi sudah tidak head lagi. Min nisaikum di antara istri-istrimu ini retabtum jika kamu ragu-ragu faiddatuhunna maka idah mereka salah satu ashur adalah tiga bulan. Walai dan wanita-wanita lam yahidna mereka tidak haid wa ulatul ahmal dan wanita yang mempunyai atau mengandung tengah mengandung ini ajalahunna waktu mereka ayyadna bahwa mereka sampai melahirkan hamlahunna kandungan mereka. Wa may yattaqillah dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu dia akan menjadikan baginya min amrihi yusra, kemudahan dari segala urusannya. Itu ya. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajro. Zalika demikian itu amrul amrullah adalah perintah Allah, amar, perintah putusan. Anzalahu dia diturunkannya ilaikum kepada kamu. Wa may yattaqillah dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah yukaffir anhu, dia menutupi menghapus daripadanya sayyiat, kesalahan-kesalahannya. Wa yu'zim dan dia memperbesar lahu baginya ajran, pahala. Nah ini ya sampai lima dulu ya terjemah perkatanya. Nanti kita teruskan. Silahkan kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin bertadarus untuk kelas C ya surah al talak. Ini nanti ada beberapa pertanyaan mengenai talak nanti ya di hari berikutnya. Ini asbabun nuzulnya kita sudah tahu. Baik, Bang Ipang.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 Tapi kalau disambung wa ahsul iddah ya. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من إكلاب من gitu. Jangan min, jangan mim. Agak samar sedikit. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين ya'tina مبينة وتلك الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يح يح حد حق kecil يح أح لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا itu ya baik kami berikan kesempatan di 8590 4785 untuk ibu dan bapak yang akan bertadarus ya untuk pagi ini. Silahkan surah al tolak surah 65 ya. Surah ke-65 ayat yang pertama. Silahkan di 85 904785. Dimiliki ya tafsirnya, tafsir Ibnu kasir nah, eh, tafsir Al-Misbah. Baik, kita sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum silahkan. Halo, 882 sudah masuk. Assalamualaikum. Halo. Iya, silahkan. Silahkan. 882 sudah masuk. Oh, baru kayaknya. Nggak paham. Jadi tolong dengar di radio. e, suara ibu akan terdengar di radio. Mas Ipang, dibantu ini, diperbesar sedikit. Ya. Terima kasih. Baik, di 85904785 silahkan ya. Dengarnya di radio. Di gagang telepon kadang-kadang suara kami tidak terdengar. Itu ya. Silahkan kami berikan kesempatan kembali di 85904785 ya. Masih surah Al-Talak. Ini berbicara tentang talak. Jadi sebagai laki-laki tidak boleh bercanda dalam talak ini. Karena bercandanya jatuh dan jangan sekali-kali mengatakan talak tiga. Itu menurut Ibnu Umar jatuh talak. Nah ini uh, di dalam tafsir Ibnu Kasir ini juz ke-28 dinyatakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diprioritaskan untuk mendapat hitam perintah dari ayat ini sebagai penghormatan dan kemuliaan baginya kemudian menyusul untuk umatnya sesudah itu. Itu Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai nabi apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Nah, Ibnu Ibnu Abu Hatim menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sawab Ibnu Said Al-Khubari telah menceritakan kepada kami Asbad Ibnu Muhammad bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Siti Hafsah. Lalu Hafsah pulang ke rumah keluarganya. Maka Allah menurunkan firman-Nya, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka anlah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Maka dikatakan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rujuklah Halo. dia. Ya baik. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Pak, saya Bu Tati dari Pulau Permai. Silahkan. Iya. Baik, silahkan Ibu. Hmm. Halo, halo, halo. Iya, silakan. Ya. Silakan Ibu. Ah, ya. Surah At-Talaq ayat ya, pertama. Ya. Silakan. Jangan kelamaan. Ya. Jangan kelamaan. <clears throat> ya, ya. Ibu udah kelasnya belum? uh, mau coba Pak. Ya silakan ya. Ini belum nih, coba ya. yang yang cepat ya Bu ya. Ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء bertasdid bukan tolak bu bukan ya? tolak ada tasdid di dalamnya ya ya ayyuhan nabiyyu idza tal talaq kalau kalau sugro ya. talaqtumun gitu ya يا أيها النبي إذا طلقتم النساء dari mana Pak? Ida Ida talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah Wattaqullaha rabbakum La tukhrijuhunna min buyutihinna Wa la yakhrujna illa ayyatina fiqa Bipa, titiknya saya apa? Illa, illa بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه فقد فقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ظ فقد ظلم نفسه bukan ba bukan ya. sa titik tapi ta titik فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه ز ز ه او ز فقد ظلم نفسه فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا أجلهن jangan dikolkolahkan ya jangan balag fa iza balag g-nya jangan dikolkolahkan Oh, iya. fa iza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'ruf فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو ف- finnya jadi idgham biguna tuh bima'rufin di Iya. Dari mana Pak? dari pamsiku dulu yang keduanya idgham biguna yang satunya idhar Ya. fa amsikuhunna bima'rufin idhar Au farikuhunna bima'rufin. Jadi gobi guna. Ya, Ya. dari Pak Amsiku. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعز به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا مخرجا ومن ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Mhm. Saya penggemar Pak Ari nih Alhamdulillah. Dari zaman dulu Tapi ke kayu manis baru sekali Pak Ari Oh iya, Iya. kapan-kapan datang lagi ke sini Ya, ya. insya Allah Baik Ibu. Ya, terima kasih Pak Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menarik ayat terakhir. Siapa yang tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Itu. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu? Dengan Ibu Asia. Di mana Ibu? Di Cempaka Putih, Pak Baik. Ayat. Saya ingin Baik, ayat berikutnya ayat yang ketiga ya. Ayat pertama apa saja. Ya? Ayat ketiga diteruskan. Oh, ayat ketiga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yarzuqhu min haitsu Yang kecepatan. <laughs> bacanya warat tilil Quran tartila kecuali kalau sudah seh sudah ini tenang ya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ada ada may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ Hanya panjang أمره. satu alif. In guna ditahan juga satu alif sampai satu alif setengah. In makanya jangan cepat-cepat, nggak kena. Itu. Inna Allah balighu amri Inna Allah balighu amri Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra Walla Eh, lanya jangan ditahan Walai gitu. Walai ya al mahidi min nisaikum in irtabatum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Dari mana Pak Ustaz? Boleh diteruskan walai lam yahid. Walla. Walai Wal Walai Walai lam yahid. Yahidin. Itu masih nyambung ke atas, boleh juga dari tadi. Wa'iddatuhunna satu ashuriu walai lam yahidin. Jadi nggak berhenti waktu yeah. ashur Pak mm Mm Di situ wakoplah nyambung ke sini karena ini masih hubungan dengan atas. Ini retabtum fa'iddatuhunna salasatu oh, ya. ashhuri walai lam Yahidin. Terus aja apa? Sekarang wanita yang hamil. Wa ulatul ahmal. Suara ulang dari depan Pak Ustaz ya. Diterusin aja. Wa ulatul ahmal. Wa ula. Ya. Terusin. Wa ulatul. Iya, Bukan. Iya. Wa terusin wa ulatul oh, ahmal wa ulatul ahmal ajalahunna ay yadhna hamlahun wa amai. jangan ditahan jangan wa amai. Wa may gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sinnya biasa, yusra. Yusra. Zalika amrullahi anzalahu ilaikum. ومن يتق Het, het, het, het, het. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا Terima kasih Ibu. صدق الله العظيم Sadaqallahul Nanti adzim. grogi Pak Ustadz Iya, jangan grogi ya. Makasih. <laughs> Baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di 85-90-47-85 kita teruskan surah al tolak ayat ke-6. Baik Mas Ipang, kita pendengarkan dulu ada contoh uh, eh, CD kaset yang saya akan berikan untuk tunanetra dan mualaf secara gratis. Uh, di situ ada pelajaran tajwid. Banyak yang minta Pak Hari tajwidnya penting-penting betul, tapi tajwid mudah. Tinggal mendengarkan bisa. Ini kita dengarkan terlebih dahulu uh, contoh daripada suara kami. Sur, Hatta surtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun Thumma kalla sawfa ta'lamun Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin La tarawun Jangan la tarahun La tarawunnal jahim Thumma la tarawunnaha aynal yaqin Thumma la tus'alunna yawma izin anin na'im Bismillahirrahmanirrahim bi jadi Kosar. Kenapa kosar? Pendek karena belum ada pemanjangnya. Bis, sinnya pendek apa panjang? Pendek, berarti kosar. Minya juga kosar. Bismillah pada Allahnya dibaca tipis. Kenapa dibaca tipis? Karena sebelum lapad Allah barisnya di bawah kasroh tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya, itu contoh uh, saat taklim di Radio Kayu Manis di, atau di Depok atau di tempat-tempat lain. Silahkan dapatkan kaset dan CD gratis untuk tunanetra dan mualaf. Saya kan bukan tunanetra, saya bukan mualaf, ya berbagi. Nah, sekali lagi ibu dan bapak yang memiliki CD kosong, kaset kosong, ingin diperbanyak, silahkan kami perbanyak, nanti bagikan di tempat masing-masing. Kita ingin berbagi. Gitu ya. Uh, yang sudah selesai, Tajwid Surat Al-Hasr, Surat ke-59 ayat 18, kemudian surat At-Takasur dan uh, eh, Wal Asri, Al-Asr ya, itu sudah sudah saya sel eh, selesaikan program. Sudah saya buat di CD maupun di kaset. Baik di 85904785 kita teruskan kembali ayat ke-6. Pak Hari kenapa sih tentang talak? Kan saya mah sudah nggak punya suami lagi. Ini ada ada SMS. Ada juga Pak Hari, wah saya mah nggak mau bercerai. Bukan. Jadi minimal kayak gini. Kadang-kadang ada orang yang uh, nggak nggak ngerti gitu suami itu nggak ngerti ngomong talak se -se sembarangan berantem sedikit berantem ku talak kau ku cerai nah ini bercanda serius sama saja jadi hati-hati dan kalau sudah talak tiga itu tidak bisa kembali harus ada muhalil terlebih dahulu balik assalamualaikum halo halo ya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan bapak Bapak Amar siapa Pak Kamal.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 Udah suaranya mendem. Ini mendem gebrom ya. Yang kencang-kencang. Biwujdikum wala tudar. satu alif. Wala tudar. Gitu. Wala Bukan. Ra Ranya bertasjid Wala tudarruhunna litudayku alaihin. ولا تضاروهن Re Kayak ke- bukan tudoru. Kan ada tasjidnya. Seperti waladolin. Mad lajim misakal kalimi nih. Wala tudaru. Gitu. Wala tu, wala tudaru. Bukan tudaru, kan raunya bertasdid Bapak. Tudo ya. R-nya dua double. Tudor gitu. Bukan tudor. <laughs> tudor. Gini Pak, pada jam sekolah kali ini tahu? Kayak walab dolin, walab dolin. Ada membel gitu, ada double di rawnya. Wala tudaruhun gitu. Wala Iya. begitu begitu ya. Ada lagi. Wala tudorunna li tu li litu bay. Litudayiku alaihi. Enggak. Sebetulnya Bapak Pak besok nih kelas B dulu. Oh, ya. Nah, tapi sudah bisa baca tuh, tapi ini susahnya ayatnya agak sulit. Sulit alaihin gitu. Besok Bapak besok lagi ya. Oh iya. Iya, bahwa udah bisa baca nih. Ya hari ini untuk kelas C sebenarnya untuk yang sudah mahir. Oh iya. Nah ya, besok ya. Besok masih surat wal asr. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah bisa baca ya. Ini Pak Ari surat At-Tolak dijatuhkan ada tulisan ba'da ba'da duhul. Duhul tuh itu hubungan hubungan suami istri gitu ya. Nah, itu. Baik di 85904785 ini ya. Iya. Hmm, kami berikan kesempatan kembali silahkan Assalamualaikum. Brom ya. Iya, dengan siapa ini? Ya? Yang kencang atau Bu? Iya, silahkan Ayat ke-6. masjidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Hirrahman. Bismillahirrahmanirrahim. bacaannya yang kencang lagi ya. Ini abis sama bromnya ini, nggak bromnya kegedean. Nah, kedengeran tuh, gede gede bromingnya nih. Ya, wa in Ya Yadu'na hamlahun Dari uh, Dari Fa'anfiku alaihinna dibaca hamlahun gitu. Kayak eh, layus nak layus janan gitu. Karena nunnya bertasjid. Jadi dihentikan tapi bersisa. Gitu. Ya fa fa iya. Wa Damiru Kumnya ihfas apawi Wa damiru bainakum bima'ruf Terima kasih suara ibu kecil nih ya. bagus bacaannya nih. Ya, terima kasih. Mm -mm, jadi kecil, jadi ngebrom habis. Terima kasih Ibu. Yang kenceng yang lain kali ya. Baik Mas Ipang kayaknya ngebrom nih ya. Jadi <clears throat> Ibu dan Bapak ini banyak yang SMS Pak Hari. Suaranya ngebrom gak kedengaran udah sekarang mah susah kayak Maris di monitornya ya. Mungkin banyaknya frekuensi yang sama ya jadi ke daerah-daerah tertentu kita ketiban malahan. Itu ngebrom lagi ya. Baik dilihat eh, tafsirnya ya eh, jadi ini tentang talak, tolak ya, talak menceraikan istri hati-hati ini. Jangan suka ngomong sembarangan. Karena bercanda serius jatuh. Nih ya. Di tafsir Ibnu Katsir eh, halaman 337 nih tentang surah At-Talaq ini di juz ke-28 di sana dinyatakan Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Ini tadi ibu Ratu menanyakan, Mbak Dozuhul. Jadi nggak boleh kita sudah bergaul dengan istri kita, kemudian dicerai. Nah ini kan penantian yang membuat panjang dan tidak ada kepastian. Gitu. Nah, Ibnu Hati menyatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Saud bahwasanya Rasulullah pernah menceraikan Siti Hafsah lalu Hafsah pulang ke rumahnya keluarganya maka Allah menurunkan firman ini ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna maka di, dikatakan kepada nabi setelah diceraikan datang malaikat Jibril rujuk kembali rujukilah dia karena sesungguhnya dia Siti Hafsah ini adalah seorang wanita yang banyak berpuasa dan banyak sholatnya dan dia termasuk salah salah seorang dari istri-istrimu di surga nanti Tuh. Gitu. Nah ini ya. Uh, jadi pernah terjadi uh, makanya ayat di sini ya ayuhan nabi langsung hitopnya kepada nabi walaupun kepada umatnya juga nantinya ya. Nah ini uh, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceraikan Siti Hafsa, kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merujuknya kembali. Imam Bukhari telah menceritakan bahwasanya uh, kasus ini juga pernah mengalami uh, Abdullah ibnu Umar Abdullah ibnu Umar pernah menceritakan kepadanya bahwa dirinya, nih, putra Umar ya, Abdullah ibnu Umar, pernah menceritakan salah seorang istrinya yang sedang dalam haid. Nah, diceraikan oleh Abdullah ibnu Umar ini. Kemudian Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ayahnya dari ibnu Umar ini ya, menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka Rasulullah marah dan bersabda, liyuraji'ha summa yumsikha hatta tathura tathur sampai bersih ya. Summa tahyaba fatatahharna fa in fa in badalahu ayyutalliquha falyutallikha tahiran qabla an ayyamassaha fatilkal iddatu lati amara allahu azza wa jalla. Ini Rasulullah marah tentang ini. Dia harus merujuknya kembali. Kemudian memegangnya hingga suci dari haidnya. Lalu berhead lagi dan bersuci, maka sesudah itu bila dia ingin menceraikannya, ia boleh menceraikan dalam keadaan suci, dalam keadaan suci. Jadi makna suci di sini ba'da zuhur ya, jangan di zuhur kemudian diceraikan. Nah, itu tidak boleh. Itu dan dalam tidak boleh ditalak dalam keadaan haid. Ia boleh menceraikannya dalam keadaan suci sebelum dia menggaulinya. Itulah idah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijalani. Hal yang sama telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam tafsir ayat ini. Dia telah meriwayatkan pula di berbagai tempat bagian lain dari kitab sohihnya. Sedangkan Imam Muslim telah meriwayatkan dengan teks yang berbunyi seperti berikut. فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَيُّطَلِّقَ لَهَا النِّسَى أَيُّ أَيُّطَلِّقَ لَهَا النِّسَى Itulah itulah idah yang diperintahkan oleh Allah untuk dijalani bila menceraikan wanita. Nah, para pemilik kitab hadis dan kitab musnad telah meriwayatkan hadis ini melalui berbagai jalur dengan lafad yang beraneka ragam lagi banyak. Yang terpenting tidak boleh menceraikan dalam haid itu atau ba'da zuhul ini ya. Nah, ini Ibnu Umar, sedangkan Abu Zubair mendengarkan bagaimanakah pendapatmu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Maka Ibnu Umar menjawab bahwa dirinya pernah menceraikan istrinya yang sedang haid di masa Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, yuraji'ha." Hmm, itu dia harus merujuknya kembali. Maka Ibnu Umar merujuknya dan Nabi Sallallahu SAW bersabda, "Idza tahurat fal yutallik au yumsik." Jika istrinya telah bersuci, dia boleh menceraikannya atau tetap memegangnya sebagai istri. Ini Ibnu Umar melanjutkan bahwa Nabi membacakan firman-Nya, "Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna." Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Nih, fatalliquhunna li'iddatihinna maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu yang dapat menghadapi idahnya yang wajar. Makna yang dimaksud ialah dalam keadaan suci tanpa dihubungi. Tanpa ya, ya tanpa hubungan badan gitu ya sebelumnya. Jadi tidak boleh malamnya di hubungan badan kemudian dicerai. Nah ini telah diriwayatkan pula hal yang semisal dari Ibnu Umar bahwasanya e, ini merupakan riwayat yang bersumber dari krimah. Fatalliku hunna li'iddatihinna. Bahwa seseorang tidak boleh menceraikan istrinya yang dalam keadaan haid. Tidak boleh pula dalam keadaan suci sedangkan dia telah di uh, apa ya? dihubungkan badan ya menyetubuhinya Tidak boleh. Jadi suci betul-betul tidak di, tidak di tidak dipakai apa ya gitu, tidak hubungan badan. Tetapi hendaknya dia membiarkannya hingga berhaid lagi. Lalu bersuci, kemudian dia baru menjatuhkan tolaknya sekali. Ini fatallikuhunna li'iddatihinna maka hendalah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya. Bahwa yang dimaksud dengan idah ialah saat suci dan saat haid. Seseorang dibolehkan menceraikan istrinya dalam keadaan hamil lagi positif kehamilannya. Ini lebih mudah jelas. Uh, hamil kemudian me melahirkan itu idahnya mudah. Ini ya. Tentang talak ini nanti kita bahas kembali karena banyaknya terkadang kita tidak paham, terutama sang suami uh, menjelaskan ayat ini bukan berarti menyuruh ibu dan bapak bercerai, bukan. Kadang-kadang kita tidak tahu kita bercanda, dianggapnya biasa, padahal bercandanya dalam soal talak jatuh. Itu sesuatu yang halal dibenci Allah adalah talak. Jadi talak ini, ini perceraian ini ibarat pesawat itu ibarat pintu darurat, pintu darurat. Saat pesawatnya mau jatuh, nah itu. Jadi tidak boleh bermain-main dalam talak ini. Nanti kita bahas kembali Uh, ada yang bertanya tentang talak, tentang lain silahkan ya di SMS aja biar nanti saya carikan referensi yang lainnya. Nih, ini yang saya sampaikan adalah tafsir Ibnu Kasir baru uh, beberapa halaman ya. Nanti kita gabung kembali, kita sambung dengan tafsir Al-Misbah, kemudian Fikhus Sunnah, kemudian juga dengan Ibnu Rus ya nanti Bidayatul Mujtahid, Fikih Islam dan segalanya. Insyaallah. Ibu ya, untuk sementara eh, mengetahui tentang perkawinan bisa di PQ Islam juga bisa ada di sana lengkap. Ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881 Mohon maaf untuk tadarus tidak bisa begitu banyak karena teleponnya ngebrom kurang begitu enak Terima kasih bila hitabiqah hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Firman Allah dalam Al-Quran, Sungguh kami cobai mereka sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah akan memotong tanamannya di waktu pagi tanpa mengucapkan insya Allah. Maka datanglah pesuruh Tuhanmu yang menghancurkan kebun itu sementara mereka nyenyak tidur. Hingga jadilah kebun-kebun itu sebagai malam yang gelap gulita. Surah Al-Qalam ayat 17 20. saudara pendengar pecinta Radio kaya Manis, pagi hari ini kita jumpa kembali bingkisan hari ulang tahun pada edisi Senin hari yang ke-28 Januari 2008 bersama Bung Ita, saya Zulian